Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Sekarang atau kita sekarang masih memasuki daripada akan memasuki pembahasan bab yang baru atau sebelumnya yaitu masih mengenai contoh-contoh hadis yang maklub, hadis yang terbalik. Karena dalam ilmu sholat, kalau misalkan hadis itu terbalik, nah barakallahu fikum dan rusak makna, ya tentunya fatal dan juga rusak dan juga mengubah hukumnya. Nah, kita lihat sini. Wa min dzalika al-hadis alladzi sabata fi sahih Bukhari dan juga termasuk hadis yang terbalik. Contohnya adalah yang datang dalam sahih Bukhari. Dalam sahih Bukhari, annahu yabqa fin nari fadlun amman dakhalaha fayunsyi'ullahu laha aqwaman yadkhuluhum nar yudkhilmu yudkhiluhun nar artinya bahwasannya tersisa di neraka itu ngam manusia atau tersisa di situ amman dakhalaha orang yang memasuki neraka tersebut nah masih tersisa gitu akhirnya fayunsyi'ullahu laha aqwaman yadkhuluhum nar yudkhiluhum yudkhiluhum nar akhirnya Allah taala menciptakan lagi untuk neraka itu sekelompok kaum yang Allah Taala kemasukkan mereka dalam neraka. Ini terbalik di sini ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan dengan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu nggak akan menciptakan seperti itu penduduk neraka untuk neraka lagi gitu. Paham ya? Karena bertentangan apa berseberangan dengan apa? Dengan hadis kutsi yang Rasulullah mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya sayangku itu melebihi daripada kemurkaanku. Nah, kalau seandainya penduduk neraka, nah sudah masuk semuanya, kemudian nerakanya masih sisa di situ, sisa tempat itu, kemudian Allah Taala menciptakan kaum yang baru dimasukkan dalam neraka, berarti berseberangan dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Nah, kita lihat sini. nah annahu yabqa fin nar Maksudnya di dalam neraka itu masih ada sisa gitu loh. Amman dakhalah untuk orang yang memasuki akan memasukinya atau orang yang akan masuknya. Akhirnya karena sisa tadi Allah Ta'ala menciptakan kaum-kaum yang baru untuk dimasukkan dalam neraka. Bertentangan ini. Ayo kita lihat. Fahadil hadithu mengkalibun ala rawi. Hadis ini adalah apa? Hadis yang nam terbalik. Eh, yang dibawa oleh seorang perawi. Waswabuhu dan yang benar. Annahu yabqa fil jannah. Bukan fil nar, fil jannah. Annahu yabqa fil jannah fadlun amman dakhalaha min ahli dunya bahwasanya masih tersisa nah barakallahu fikum di surga eh, nah untuk orang yang akan memasukinya an ahli dunia dari penduduk dunia akhirnya apa fayunsyullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah ini benar karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga kesayangnya. Akhirnya Allah taala memunculkan kembali eh, memunculkan kembali, menciptakan kembali kaum-kaum yang akan Allah taala masukkan dalam surga. Nah, jadi yang pertama tadi terbalik, terbalik kenapa seharusnya bukan neraka tapi surga itu loh. Paham belum nih? Enam. Ya, Al hadis. Wadalika kenapa kok ini dikatakan terbalik? Wadalika yang demikian itu annahu ai annahu nam ai insya'u aqwamin linnar. Maksudnya dikarenakan perbuatan Allah Taala itu misalkan memunculkan kaum-kaum untuk penduduk neraka yunafi kamala adlillahi taala akan meniadakan kesempurnaan apa? keadilan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Naam. It kaifa yumkin an yunsi Allahu ta'ala aqwaman min azab. Dikarenakan bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menciptakan kaum-kaum yang untuk diadab, Sudah ditetapkan di penduduk neraka, penduduk surga. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala menciptakan lagi kaum-kaum yang untuk dimasukkan neraka di situ? Wali Wali'annahu yunafil hadis sahih. Dikarenakan juga meniadakan atau berseberangan dengan hadis yang sahih. La yazalu yulqa finnar wahiyya taqul hal min mazid aywa akan senantiasa dimasukkan ke dalam api neraka orang-orang yang memang penduduk neraka hingga na barakallahu fikum wahiyya taqul apa hingga neraka tersebut berkata hal min mazid nerakanya bisa berkata ini ya bisa berucap mengatakan hal min mazid apakah ada tambahan lagi nerakanya apakah ada tambahan lagi hatta yadha Allah taala 'alaiha qadamah hingga Allah taala meletakkan Nah, barakallahu fikum, di atas neraka tersebut qadamah, yaitu telapak kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'd akhirnya nah merasa saling merasa keberatan di situ. Nah, guncang gitu. Sebagiannya pada sebagiannya, yang sebagian yang lainnya. Karena sudah penuh itu memang sudah penuh. Fatakul qatin qatin, cukup cukup. Has has cukup. Nah, qatin qatin maknanya adalah hasbi hasbi, maksudnya cukup cukup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya enggak diciptakan lagi itu loh. Setelah itu Allah Taala enggak menciptakan lagi penduduk neraka. Naam. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sahih lafadznya bukan untuk neraka untuk surga. Paham belum? Riwayat yang sahih lafadznya bukan untuk neraka tapi untuk surga. Yang neraka tadi terbalik. Naam. Yang dibalik oleh sebagian perawi. Naam, karena enggak cocok dan dan berseberangan dengan apa? Hadis kursi yang sudah kami sampaikan tadi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Nah, berarti kalau misalkan penduduk neraka sudah penuh, Allah telah menciptakan lagi untuk di di atas situ kan berarti menyelisih dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah. Tapi kalau surganya jelas Allah telah menciptakan penduduk surga yaitu mengkarunia dan juga rahmatnya itu. Nah. Berikutnya, wa misalan akhar telah yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." wal yadra' yadayhi qabla rukbatayhi. Ini ada khilaf cuman kita lihat apa yang disampaikan. Apabila salah seorang di antara kalian sujud maka hendaknya dia tidak apa? Tidak menurunkan enam tangannya sebagaimana enam seekor ba'ir yaitu unta menurunkan tangannya namun hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini pendapat yang menguatkan bahwasanya enam kedua tangan dulu baru lutut. Jadi gini, blek baru lututnya. Am ya? Nah, karena mereka dipermisalkan seperti apa? Seperti unta. Kalau unta dulu katanya lutut dulu baru tangan katanya. Tapi kita lihat. Nah, inqala bahadal hadis 'ala rawi. Nah, hadis ini terbalik. Faqala wal yadu' yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, ya. di lafaznya sini hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Berarti meletakkannya gini kan? Ini dulu baru lutut kan? Duduk itu baru lutut. Nah, ini kata beliau terbalik. Waswab wal yada' rukbatayhi qabla yadayhi. Kata beliau yang benar itu hendaknya apa? Dia meletakkan kedua rukbatai kedua lututnya baru kedua tangannya. Ini lutut dulu baru tangan. Ini ada khilaf nanti ya. Soalnya ada khilaf ada hadis yang lain mengatakan untuk masalah mengenai unta ini, unta tangan yang mana? Tangan yang depan atau yang belakang itu loh. Masalah itu panjang lebar. Tapi kata beliau al-amr wasih. Amal itu mana yang mudah sudah. Mana yang mudah dalam artian atau mau tangan duluan silahkan tafadhol enggak ada iskal, mau lutut dulu enggak masalah, enggak ngerusak salatnya itu loh istilahnya. Mana yang mudah. Nah, kita lihat sini. Waswab wal yad'u rukbatahi qabla yadayhi. Yang benar adalah hendaknya dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa inna ma qulna dzalik, hanya saja kami katakan seperti itu li'an hadat tafri' yukhalifu awal hadis. Dikarenakan rincian atau pencabangan ini nah menyelisih daripada awal hadis. Fa awal hadis karena di awal hadis fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah dia itu turun sebagaimana turunnya onta. Nah, turunnya onta ini jadi permasalahan mana duluan itu loh. Paham ya? Ada yang mengatakan tangan itu yang di depan, ada yang mengatakan tangan itu di belakang. Macam-macam kita lihat dulu. Nah, karena lafadznya maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya onta. Fanahyu an an an tasabbuh bil ba'ir fi sifat sujud. Maka larangan di sini adalah larangan menyerupai unta ketika sifat sujud. Ketika mau sujud itu jangan sampai menyerupai unta gitu loh. Nah, sekarang kita lihat apa maknanya. falaya yabruka menyebruku, janganlah dia itu turun mau sujud sebagaimana turunnya unta, menderum maksudnya mau menderum unta itu ya. Ini juga termasuk dalil bahwasanya nah kalau doakan barokah jangan mabruk gitu. Mabruk itu bukan artinya semoga diberkahi bukan. Mabruk itu justru apa? Menderum. Paham ya? Tapi mubarak insyaallah, mubarak. Ini terkadang di kalam orang Arab itu kita dengar ya, mabruk insyaallah, alaf mabruk katanya, seribu mabruk katanya. Mabruk itu artinya menderum dari itu, tapi mubarak yang benar. Mubarak. Nah, mubarak insyaallah seperti itu. Kita lihat sini. Naam wa nahnu idza syahadna al-ba'ira dan kita apabila kita menyaksikan ba'ir itu unta, narahu idza barika. Naam, kita akan lihatnya apabila dia itu menderum fa innahu yakdum yadayhi qabla rukbatayhi maka sesungguhnya dia itu mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya jadi gini baru lututnya gitu loh ini pendapat Naam yang sini kita lihat dulu Naam haitsu innahu awwalu ma yabruku yang sil na'am muqaddimahu qabla muakhirahu qabla muakhirih artinya Nah, dikarenakan sesungguhnya awal kali dia itu mau menderum, itu dia menurunkan apa? De bagian depan dulu sebelum bagian akhir. Paham ya? Nah, ya kalau kita bayangkan bagaimana? Jadi kan semuanya kan berdiri itu kan? Nah, terus tangannya yang mana itu loh? Paham ya? Yang depan itu yang kaki depan itu tangannya atau yang belakang sini? Karena kalau kita telusuri belokannya kan empat kaki itu hasilnya ya, ya enggak? Cuman ketika mau turun itu dia yang belakang belakang ini, ini bagian belakang nempel ke Bumi atau depan dulu? Paham ya? Nah, kata mereka kalau onta itu depan dulu gitu baru belakangnya. Paham ya? berarti ini dulu baru lututnya gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Wa anta idza qadimta yadaika nazala muqaddima nazala muqaddimaka nam muqaddimuka qabla muakhirika. Dan engkau apabila engkau mendahulukan kedua tanganmu, berarti telah turun bagian depanmu sebelum akhirnya. Seperti ini berarti kan? Jelaskan kita misalkan kita tangan dulu. Ininya turun duluan ini. Turun duluan. Ini nanti turunnya. Nah itu, Lihat itu. Naam. Fa asbahat burukal ba'ir. Maka sepertinya menyerupai apa? Menyerupai turunnya unta. Nah, di sinilah khilafnya mengenai sebenarnya tangannya yang mana, kemudian yang eh, barakallahu fikum, kemudian kakinya yang mana, kemudian sehingga para ulama ada yang merojihkan tangan duluan, paham ya? baru apa baru baru setelah itu kaki ada yang kaki dulu baru tangan tapi kata beliau alamur wasi' nggak usah ribut dalam masalah itu perkaranya bebas mau, mau tangan duluan silakan mau kaki duluan silakan memang lutut duluan silakan yang jelas mana yang mudah itu untuk apa untuk menghindari fitnah tersebut dalam artinya khilaf menghindari khilaf tersebut karena kalau disebutkan dalam kitab fikir itu panjang lebar masalah ini ini benar tangannya yang depan atau yang belakang ada kata itu semuanya kaki nggak ada tangan wah macam-macam kan <laughs> itu khilafnya kita lihat sini Faidakila, idza qila wal yadaq yadayhi qabla Apabila dikatakan maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, Sorolayuna sibu awal hadis. Berarti menjadilah tidak sesuai dengan awal hadis. Karena awal hadis itu apa? Awal hadis, awal hadis jangan kamu itu turun sebagaimana turunnya unta. Nah, turunnya unta itu biasanya adalah apa? Kedua tangannya dulu baru lututnya. Nah, berarti kan nggak ada bedanya gitu loh ya. Nah, padahal jangan kamu itu turun seperti turunnya unta itu loh. Walladhi yunasibu wal yadh' kau qabla dai Yang cocok justru lawannya. Hendaknya engkau atau hendaknya orang tersebut meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya barulah sesuai dengan hadis yang pertama tadi. Yang pertama tadi jangan kamu turun seperti turunnya unta. Nah, turunnya unta apa dulu? Tangan dulu baru lutut. Nah, yang setelah itu baru apa? Maka hendaknya kamu turunkan dulu lutut dulu baru tangan itu loh. Sesuai berarti kan? Ya, tapi kalau Hendaknya engkau menurunkan tangan dulu baru lutut, berarti sama dengan unta. Berarti hadisnya maklub tadi. Setelah sini wa dhanna ba'dul ulama anna al hadis laysa fi talab Nah ini ini. Dan sungguh sebagian para ulama beranggapan bahwasanya hadis ini tidak ada keterbalikan. Tidak ada keterbalikan. Wa qala inna rukbatul ba'ir fi yadayhi, ya kan? Ada yang mengatakan bahwasanya lututnya unta di tangannya itu. Lututnya onta di tangannya itu. Memang bentuknya kayak lututnya itu ya. Tangan depan itu loh, paham ya? Depan itu kan ada kayak ini ya itu kayak lutut itu. Jadi kata mereka, lututnya onta itu depan itu. <laughs> Allah Ustaz ini bikin pusing nanti kita lihat sini. Nah. Ya enggak? Eh, enam. Kita lihat sini. Uh, wa qala inna rukbatal ba'ir sungguhnya lututnya onta itu fi day ada yang ada tangannya itu dalam tangannya itu yang ada di tangannya itu lututnya itu maksudnya yang bagian atas itu loh ya, enam. nam wa nahnu nusallim anna rukbatal ba'ir fi day dan kita sudah anu, sekarang kita wanahnu dan kita sekarang terima sudah bahwasanya enam lututnya onta itu berada di tangannya. Walakin akan tetapi kalau kita terimalah, kita terima yaudah. Yaudah kalau misalkan lututnya itu di tangan itu yaudah. Tapi kata beliau walakin al hadis lam yaqul fihi Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi di dalam hadis itu Rasulullah tidak mengatakan fala yabruk ala ma yabruku alaihi al-ba'ir. Nah, Nah, Rasulullah apa barakallahu fikum tidak mengatakan maka janganlah engkau menderum eh, di atas apa-apa yang menderumnya unta. Fa innahu law qala kadzalik laqulna. Nah, kalau seandainya Rasulullah mengatakan seperti itu, kan lafadznya tadi enggak seperti lafadznya. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Umum enggak lafadznya? Kama yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan engkau itu turun sebagaimana turunnya unta. Rasulullah tidak mengatakan fala yabruk ala ma yabrukul alaihil ba'ir. Bukan Rasulullah tidak eh, Rasulullah tidak mengatakan jangan engkau turun enam atau jangan engkau menderum di atas sesuatu yang onta itu menderum di atasnya. Maksudnya itu tadi itu. Nah, maksudnya itu enggak seperti yang pertama. Kalau pertama kan umum sifatnya, jangan kamu menderum seperti menderumnya onta. Mau tangan duluan atau kaki duluan atau letak, mau lutut duluan atau lutut, lututnya letak di mana itu kan umum yang pertama tadi. Ngan. yang kedua ini kan seakan-akan membatasi kita lihat sini. Fa innahu law qala kadzalik Dikarenakan kalau seandainya Rasulullah mengatakan seperti itu, niscaya kita katakan la tabruk ala rukbataini. Paham ya? La tabruk ala rukbataini la anal baira yabruk ala rukbatai. Seakan-akan seperti itu. Jangan engkau itu turun nam di atas apa? kedua lututnya duluan. Dikarenakan unta itu dia turun atau menderum di atas kedua lututnya. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah mengatakan fala yabruk kama Bedakan ya. Kama. Nah, kama itu seperti ada. Tidak sebutkan hayahnya itu loh. Nah, dalam artian nggak disebutkan apa? nggak disebutkan nah harus seperti ketika onta tersebut menderum itu. Nah, cuman disebutkan sini Rasulullah tidak mengatakan apa? Fala yebruk alama ma yabruku alil ba'ir. Kan tadi kalau dikatakan bahasanya onta itu kan enam lututnya onta itu kan di tangannya itu. Enam katanya tadi. Ini tapi hadisnya nggak seperti itu. Hadisnya itu Rasulullah tidak mengatakan jangan kamu turun nan di atas enam lutut yang unta itu turun di atasnya. Kenapa? Dikarenakan kalau benar-benar Rasulullah mengatakan seperti itu, enam niscaya kita akan mengatakan la tabruk ala ini la ana al-ba'ira yabruk ala rukbatayni. Seakan-akan gitu. Jangan kamu turun enam di atas lututnya duluan sebagaimana atau dikarenakan onta itu turun enam di atas lututnya. Lakin Nabi alaihi wasallam akan tapi Rasulullah mengatakan falahnya kama wal kaburan tasbih. Nah, wa bainal ibaratain ini farkun. Ini cuman di sini lafaznya ini pakai kama tasbih saja. Jangan sampai kamu turun sebagaimana turunnya onta. Nah, Kemudian beliau jelaskan lagi, Fa idza arafna anna madlula qawlihi fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila kita sudah mengetahui bahwasannya yang ditunjukkan hadis, jangan kamu turun sebagaimana turunnya onta. Ay la yuqaddim yadayhi fayanzil muqad fayanzil na'am muqaddimahu qabla muakhirih. Maka hendaknya dia tidak mendahulukan kedua tangannya kemudian dia turun bagian depannya sebelum bagian akhirnya, bagian belakangnya. Maksudnya jangan dia mendahulukan tangannya baru belakangnya itu jangan. Kenapa? Wali'annan nuzula fis sujud birukbataini huwal wad'u tabi'i. Dikarenakan turunnya ketika dia sujud, ketika sujud, turunnya ketika sujud itu dengan kedua lututnya itu adalah peletakan atau hayat yang tabiatnya manusia seperti itu. Paham ya? Yang paling mudah kan misalnya turun ini dulu lutut dulu. Yang paling mudah ya. Dalam artian tabiatnya turunnya itu pelan itu loh. Baru lutut baru tangan. Ini yang dikuatkan beliau. Nah, Fa fil wad'i tabi'i aw nam awal ma yanzil ilal ardi huwa ma yalil ard. Karena tabiatnya ya, tabiat yang namanya peletakan yang tabiat manusia itu pertama kali yang dia ketika turun eh, menyentuh bumi atau lantai tersebut itu adalah apa? Adalah yang paling dekat dengan apa? Yang paling dekat dengan bumi tersebut. Yang paling dekat lutut. Nah, wa huwa ar-rubbah yaitu lutut. Nah, summal yad kemudian summal jabha wal anf kemudian setelah itu barulah apa? Barulah enam kening, dahi ataupun hidung. Jadi diurutkan ini, ini baru yang berikutnya. Ini menurut pendapat yang kata beliau. Tapi nah barakallahu fikum seperti ini perselisihan seperti ini seperti Syalbani mungkin mendalu, lebih mendalukan ini kan. Nah, dan misalnya itu enggak usah jadi dipeributkan bebas dalam artian silakan yang jelas nah barakallahu fikum kalau yang beliau kuatkan di sini memang Nam Syekh Albani dan misalnya itu sependapat dengan sebagian para ulama tadi itu yang mengatakan bahwasannya lututnya itu kan di wah, di tangannya. Jadi yang bikin agak lebar permasalahan di situ. Nah, oleh karena itu sedangkan para ulama mengatakan udah malah yang paling mudah. Mau tangan duluan silahkan, kaki dul eh, lutut duluan silahkan itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk syarat sahnya sholat. Paham ya? Oleh karena itu Nah perlu diperhatikan karena dalam sholat itu ada syarat sahnya sholat, ada wajibatus sholat, ada sunan sunahnya sholat, ada juga rukun sholat. Yang rukun itu yang berbahaya kalau ditinggalkan tidak sah. Paham ya? Kalau perkara sunnah, perkara wajib. Kalau perkara sunnah dia mengerjakan lebih sempurna lagi di dalam sholat itu. Dan perkara kalau ditinggalkan dia nggak berdosa dan sah sholatnya. Kalau perkara wajib dia ketika meninggalkan dengan sengaja dia berdosa sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah tapi kalau dia meninggalkan tanpa sengaja sholatnya sah dia dia tidak berdosa. Perkara-perkara rukun upayakan semaksimal mungkin jangan ditinggalkan karena itu rukun itu inti. Karena kalau tertinggalkan batal sholatnya. Nah, Allah musta'an. ya barakallahu fikum hafizakumullah, hadis dikatakan maklub manakala terbalik dari nam dari asalnya dan terkadang bisa merusak makna dan juga merubah hukum barakallahu fikum hafizakumullah. Oleh karena itu, nam eh, ahlul hadis mereka perhatian penuh mengenai hadis ini terbalik ataukah tidak namun ahlu fikih barakallahu fikum hafizakumullah atau ahli hadis mereka juga memperhatikan sanatnya bagaimana, apakah benar ataukah tidak sanat tersebut yang diletakkan. Nah barakallahu fikum untuk hadis yang satunya kepada hadis yang satunya atau hadis yang lainnya agar cocok dan benar gitu loh, tidak ditukar-tukar sanatnya. Walaupun ahli fikih mereka yang penting ada hadisnya kemudian mereka ambil hukumnya, namun ahli hadis insyaallah taala lebih tepat karena ahli hadis itu biasanya dan kebanyakannya itu mereka faqih Paham Tapi kalau al-fiqih belum tentu muhaddis. Nah, seperti itu kelasannya, kesimpulannya berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai hadis al-fard dan juga yang semisalnya. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu